Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-qawaid al-fikhiyah, kaidah-kaidah fikih, yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita bahas dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. <clears throat> Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang kaidah yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak al-yakin la yazulu bisyak bahwa keyakinan itu tidak hilang dengan adanya keraguan dan di buku di halaman 28 ya jadi kaidah yang kedua adalah al-yakinu la yazulu bisyak sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan ini kaidah eh, sekali lagi kaidah yang sangat penting untuk kita pahami <clears throat> dan dalam pertemuan yang lalu kita membahas beberapa dalil untuk kaidah ini di antaranya adalah dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an" فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا, أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian mendapati di dalam perutnya itu ada sesuatu, fi batni syai'a, fashkala alaihi dan dia tidak bisa menentukan, ya, muskil baginya terjadi muskilah pada dirinya akhraja minhu syai'un amla ya apakah keluar darinya sesuatu atau tidak maka kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala yakhrujanna minal masjid jangan sekali-kali dia keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala <clears throat> berkata kata beliau tentang hadis ini ya beliau komentari hadis ini kata beliau hadis hadis yadullu ala anna al-insan idza syakka fil hadath wa huwa ala tahara fa innahu la yalzamuhu al-wudu' لأن الطهارة متيقنة والوضوء باق والحدث مشكوك فيه ولا يترك اليقين للشك وهذه قاعدة وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد منها أن اليقين لا يزول بالشك الشيخ الله بركاته berkata hadis ini menunjukkan bahwa seseorang apabila ragu tentang hadas dan dia dalam keadaan suci kata beliau maka tidak wajib untuk wudhu karena toharoh kata beliau mutayakinatun wal wudhu ubakin wal wudhu abakin karena toharohnya sesuatu yang yakin dia masih dalam keadaan suci dan wudhunya masih bakin masih ada Sedangkan hadas Mashkukun fi, Mashkukun fi. Sesuatu yang diragukan yang datang setelah itu. Keyakinan yang ada padanya secara asal bahwa dia berada di atas sesuatu yang suci. Sedangkan hadas batalnya dirinya dari suci kesucian ini ini merupakan masyukuk hal yang diragukan. Oleh karena itu Syekh berkata Tidak boleh kita meninggalkan atau Hendaknya dia tidak meninggalkan keyakinan Karena muncul keraguan Karena munculnya syak Dia berkata Wahadi qa'idah Ini merupakan qa'idah Qa'idah Oleh karena itu beliau berkata Para ulama mengambil dari hadis ini beberapa qa'idah. Di antaranya qa'idah al-yakin la yazulu bisyak bahwa keyakinan itu tidak jazul tidak hilang karena munculnya syak, karena munculnya keraguan. Ya. Ini kaidah yang sangat besar yang sangat bermanfaat karena kaidah ini <clears throat> akan eh, yang, karena kaidah ini dengannya kita akan bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi. Di antara hadis yang disampaikan oleh para ulama tentang dasar dari kaidah ini juga adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau berkata, "Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah." Ada seseorang yang dikeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dikhayalkan dia mendapatkan sesuatu ketika sholat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Jangan dia berpaling, jangan dia keluar dari sholatnya maksudnya, sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengomentari hadis yang mulia ini, beliau berkata, "Wa hadzal haditsu aslun min usulil Islam wa qa'idatun 'azimatun min qawa'idil fiqh wa hiya anna al ashyaa yuhkamu bi baqa'iha 'ala usuliha حتى حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها ya dalam syarah sahih Muslim Al-Imam Nawawi berkata hadis ini merupakan salah satu pondasi dari pondasi-pondasi Islam dan ini merupakan qaidatun azimah kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah fikih dan kaidah ini dengannya kita berkata bahwa al-asya ya, sesuatu sesuatu al-asya jama dari syai ini yuhkam bi baqaiha dihukumi tetap di atas usulnya tetap di, di, di atas pokoknya sampai dia yakin ada yang menyelisihi hal tersebut oleh karena itu ketika ada syak yang datang syak tersebut tidak bisa merubah keyakinan tersebut jadi hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bentuknya sama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tadi ya yang berbicara tentang dalil bahwa al-yakin la yazul bisyak. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang lalu kita memasuki contoh-contoh baru empat contoh yang saya bacakan sekarang kita masuki contoh yang kelima di halaman 36 dari buku Al-Qawaidul Fikhiyah yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Contoh yang kelima adalah ini contoh dalam permasalahan nikah ya penulis hafizahullah taala berkata, barang siapa yang telah sah nikahnya lalu dia ragu-ragu apakah sudah terjadi talak ataukah belum, maka nikahnya tetap sah dan tidak perlu digubris terjadinya talak yang masih diragukan. Nah ini contohnya ah, Ari ya, contoh bagus sekali ya. E, misalkan ada seseorang bernama Zaid menikah dengan Fatimah. Setelah menikah, berjalanlah beberapa waktu yaitu biasa ada timbul mungkin cekcok di antara keluarga kan -hmm. ya antara Zaid sama Fatimah misalkan ini hanya sekedar contoh ya kemudian Zaid ragu saya ceraikan dia atau tidak ya nah gitu muncul keraguan dalam hatinya -hmm apakah saya sudah cerai dengan istri saya atau belum? Ya. Kemudian Z bingung dia ini. Nah, bingung kan timbul dari apa? Syak, keraguan. Syak keraguan. Tetapi sesuatu yang sudah pasti bahwasanya dia sudah apa? Menikah. Ya. Nah, al-yakin al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin yang sudah pasti ya, la yazulu bisyak, tidak hilang karena adanya keraguan. Ya. Oleh karena itu, ketika timbul ragu dari Z, apakah saya sudah ceraikan istri saya atau belum, maka hilangkan was-was tersebut. Ya, di sini dikatakan oleh penulis, ya, tidak perlu digubris. Ya, terjadinya talak yang mesti diragukan. Nah, ini dia. Jadi apalagi ketika datang ke misalkan eh, Ari Ahri sudah paham masalah ini tahu ada contoh kan gitu bahwa al yakin la yuzul bi syak Zaid datang ke Ahari Ahari hmm, ah, saya ada permasalahan ya saya lagi ragu saya sudah cerai sama istri saya atau belum kan gitu hmm. nah, maka di antara kaedahnya yang Ahari sampaikan kepada Zaid al yakin la yuzul bi syak bahwa keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan Zaid hukum asalnya yakin bahwa sudah berada dalam pernikahan dengan istrinya. Ya, oleh karena itu tidak digubris adanya syak yang masih 50-50, 50-50 dalam hatinya apakah eh, dia cerai atau belum. Nah, ini contoh yang sangat bagus sekali yang bisa saja terjadi di antara kita atau ada yang bertanya di antara kita maka kita gunakan kaidah ini al yaqinu la yazulu bisyak Keyakinan tidak hilang karena munculnya syak, karena munculnya keraguan. Ya. Oleh karena itu, hadirin dan pemirsa yang Allah muliakan, ada perkataan yang sangat bagus sekali dari Syekh Muhammad bin Shalih Al rahimahullahu taala dalam syarah Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidih ketika kita bahas dulu dan itu buku sudah kita selesai bahas dia berkata walau futiha babu syak ba'da al-fit ba'da al-fi'al لكان فتحا لوسواس لوسواس la نهاية له Ini kata beliau. Beliau berkata, seandainya pintu syak, seandainya pintu keraguan itu dibuka setelah fi'l setelah perbuatan, ya, setelah dilakukannya sebuah perbuatan, maka ini akan membuka pintu was-was yang la nihayata lahu. Yang tidak akan ada habisnya yang tidak selesai-selesai. Ya. Lakin law zala syak wa tabayyana lahu al-amr fa innahu yarji'u ila al-yakin lianna murad al-ulama bisyak huna idza idza dama syakuhu. Tetapi kalau misalkan keraguannya hilang, perkaranya jelas, maka kembali kepada keyakinan. Karena yang dimaksud oleh para ulama dengan syak di sini adalah syak yang dia masih dalam keadaan ragu ya nah <clears throat> ini contoh yang kelima yang ada di buku eh, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami dan eh, ini juga diambil dari kitab Al-Wajiz ya kemudian yang ke enam contoh yang ke <clears throat> ya ini contoh yang sangat bagus sekali seseorang yang pergi atau orang yang pergi meninggalkan kampung halaman dalam keadaan sehat. Namun bertahun-tahun tidak diketahui kabar dari berita orang tersebut. Dia pergi, tapi perginya sehat. Tidak ada kabar berita dari orang tersebut. Nah, bertahun-tahun. Maka dia tetap dihukumi sebagai orang hidup, ya, yang dengannya tidak boleh diwarisi hartanya sehingga datang berita yang meyakinkan bahwa dia telah meninggal atau dihukumi oleh pihak pengadilan bahwa dia telah meninggal dunia. Ya. Ini contoh yang sangat bagus sekali. Ya. Nah, dan ini biasa terjadi pada zaman dahulu ya. Kalau sekarang eh, jarang ya ada komunikasi, telepon komunikasi, komunikasi sangat mudah sekali ya. Nah, ini kaidah al yakin la yazulu bishak. Ya. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya sama. Tapi kasusnya tadi masalah warisan ya, tidak boleh kita hukumi orang tadi meninggal kemudiannya sudah hartanya dibagi waris. Ya, karena apa? Al yakin la yazulu bishak. Orang itu kita hukumi masih hidup. Ya. Kecuali kalau ada berita yakin bahwa dia meninggal atau pengadilan memutuskan dia dihukumi meninggal dunia. Ya. Contoh berikutnya, seorang istri yang ditinggal suaminya pergi. Ya, ditinggal suaminya pergi. Maka dia tetap dihukumi sebagai seorang istri. Yang atas dasar ini maka dia tidak boleh menikah lagi. Jadi si istri tidak boleh menikah lagi walaupun misalkan suaminya pergi bertahun-tahun tenda kemana kan? Nah si istri tidak boleh menikah lagi. Kenapa? Al yakin la yazulu bisyak. Kita nggak tahu kabar laki-laki tersebut. Tapi kita telah melihat dan yakin bahwa wanita ini masih istri dari laki-laki yang tadi pergi. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Berikutnya, kecuali kalau datang berita meyakinkan jadi beritanya yakin lagi ya karena kalau yakin dengan yakin sudah ya tapi kalau syak tidak bisa ya kecuali kalau datang berita meyakinkan bahwa suaminya telah meninggal dunia atau telah menceraikannya atau dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yang si wanita tadi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ya untuk memutuskan Eh, dan pengadilan memutuskan untuk memisahkan hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang beritanya. Nah, baru si istri boleh menikah lagi. Ya di sini ada tiga hal ya yang ya, penulis sebutkan dihukumi yakin juga. Dan ya ada berita bahwa dia betul-betul meninggal, ya atau ada berita bahwa si suami itu menceraikannya atau dia datang ke pengadilan dan minta khulu kemudian pengadilan memutuskan bahwa wanita ini dipisah dengan laki-laki tersebut nah, dalam kasus ini harus diperhatikan tetapi perlu diperhatikan untuk laki-laki ya tidak boleh meninggalkan istri istri begitu saja tanpa berita ya tanpa berita dan ini merupakan mantra terhadap wanita, ya. Ini kembali terhadap wanita sebagaimana laki-laki juga, ya. Ada hak dan ada kewajiban. Begitu juga istri ada hak dan ada kewajiban. Di antara nafkah. kamu wajib menafkahi istrinya. Kalau misalnya bertahun-tahun tidak jelas nafkahnya dan seterusnya, maka ketika si istri mendatangi pengadilan kemudian dia minta haknya dan pengadilan memutuskannya maka ini sesuatu ya, sesuatu yang e, sangat wajar dan harus diperhatikan juga oleh pengadilan hmm. ya nah <clears throat> tetapi secara hukum kita kembali al yakin la yazulu bisyak bahwa keyakinan tidak bisa hilang karena adanya syak keraguan oleh karena itu misalkan kasus di masyarakat ya dan ini banyak terjadi ya ada seorang laki-laki yang membiarkan begitu saja seorang wanita yakni istrinya saya maksud istrinya tidak ada berita apakah dia menceraikan ya juga kasih nafkah tidak ya dan lama ini iya digantung nah, kasus digantung ini hukum asalnya tetap seorang istri masih bersuami bersuami dengan laki-laki tersebut dan tidak boleh bagi si istri menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali kalau sudah jelas kalau sudah jelas laki-laki tersebut menceraikan. Ya. Oleh karena itu, juga ini juga harus diingatkan juga bahwa laki-laki tidak boleh menggantung seperti ini. Ya. Ini contoh di antara contoh kaidah yakin la yazulu bishak. Jadi sangat bagus sekali kaidah ini dan sangat agung sebagaimana dikatakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. <clears throat> Contoh berikutnya qada yang disebutkan oleh penulis tentang masalah utang piutang. Ya. E, penulis berkata, nomor ke-8. Orang yang yakin bahwa dirinya telah berhutang. Orang yang yakin bahwa dia telah hutang. Lalu dia ragu-ragu, apakah dia sudah melunasi hutang tersebut atau belum? Ya? Maka dia wajib melunasi, melunasinya kecuali kalau pihak yang menghutangi menyatakan bahwa dia telah melunasi hutang atau ada bukti kuat bahwa sudah lunas. Misalnya ada dua orang saksi yang menyatakan bahwa hutangnya telah uh, lun, telah uh, lunas, ya. Nah ini. Ini contoh yang sangat bagus sekali, ya. Jadi contohnya misalkan <clears throat> eh, di antara kita berhutang, ya misalkan ya ah tadi ah Zaid punya utang sama ah Ari misalkan ya kan gitu Zaid ini ragu Ana sudah bayar belum ya iya, ya kan gitu hmm. datang ke ah Ari minjem duit ya sepuluh juta misalkan ah Ari anak pinjam sepuluh juta ya kemudian ah Ari kasihkan ah Ari ini orang dermawan mudah-mudahan Allah kasih rezeki pada beliau amin. Ya? Dikasihlah. Nih, antum anda pinjami, Mudah-mudahan urusan antum Allah mudahkan. Zaid bawa itu. Kemudian hukum asalnya apa? Hutang. Mm -hmm. Ini keyakinannya sudah jelas hutang kan? Keyakinannya sudah jelas hutang. Kemudian ah Zaid lupa dia. Anda sudah bayar atau belum ya? Nah, itu. Anda sudah bayar atau belum ya? Nah, kalimat sudah bayar atau belum kan itu kan syak. Keraguan kan? Ya. Tapi kalau utang sudah pasti. Yakin. Ya. Utang sudah pasti. Tapi kalau yang namanya keraguan datang setelah itu. Ah. Maka untuk si Zaid ya, selama belum ada sesuatu yang yakin bahwa dia sudah membayar hutangnya maka dihukumi belum bayar. Dihukumi belum bayar. Kenapa? Al-yakin la yuzulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena adanya apa? Syak. Karena adanya keraguan. Oleh karena itu, bagi si Z dia hendaknya bayar oh anak belum belum bayar. Ini ragu tadi. Kasih 10 juta untuk al-akh uh, Ari. Nah ini. Ini sebuah permasalahan yang e, harus kita perhatikan. Ya. Kecuali tadi, kecuali tadi bahwa uh, hari bilang, udah kok antum udah bayar. -hmm. Tadi saya anak ragu tadi, karena sudah bayar belum kata hari dah, alhamdulillah sudah bayar. Atau ada bukti transaksi, udah bayar. Atau ada saksi, ya, mm. keraguannya itu naik ke derajat yakin. Yakin dengan yakin ya sudah, tapi yang yakin tidak tergeserkan adalah ketika cuma di, dengan adanya syak. Jadi al-yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan itu tidak hilang, ya tidak terangkat karena adanya syak keraguan. Ah ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini juga di antara contoh. Nah, <clears throat> saya akan bacakan banyak contoh ya selain dari kitab Eh, al-qawaid fikhiyah kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Saya tambahkan dari eh, kitab lain tentang tatbiqat al-qaidah penerapan dari kaidah ini agar semakin kaya uh, dari contoh-contoh yang ada supaya kita bisa menikmati kaidah ini dan semakin memahami kaidah ini. Ya. <clears throat> Di antara contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab dinukil dari kitab Asy-Syarhul Mumti' beliau berkata man kanat 'adatuhu an yusalli faradan aw fardain min as-salawat al-khams al-wajibati fa innahu la yakfur لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه إلا بيقين يخرجه إلى الكفر واليقين la yazulu bisyak. Nah, ini contoh yang diberikan oleh beliau yang pertama. Ya. Contohnya adalah orang yang kebiasaannya sholat waktu sholat yang wajib fardhan atau fardain. Sholatnya satu dari yang lima itu sholat satu fardu atau dua. Ya innahu la yakfur kata beliau. Maka orang tersebut tidak kafir. Kita tahu bahwa salat yang wajib, yang mafruḍah itu ada lima kan ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ada seseorang salatnya dua saja dari itu. Kata Syekh Muhammad SAW berkata, فَإِنَّهُ la yakfur Dia enggak kafir. Kenapa? لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة karena tidak yasduk alaihi, ya, ya tidak dihukumi untuk orang tersebut bahwa orang tersebut meninggalkan sholat. Ya. Karena hukum asalnya lihat baqaul Islam, baqa al-Islam. Fala nukhrijuhu dan kami tidak mengeluarkan dia illa biyakinin, kecuali dengan sesuatu keyakinan yang bisa mengeluarkan dia kepada kekafiran yakni dari Islam kepada kekafiran. Kemudian beliau berkata wal yaqinu la yazulu syak Yakin, keyakinan tidak hilang karena adanya syak keraguan. Yakin dia itu Islam muslim. Kemudian ada keraguan dia muslim atau kafir nih. Kan itu. Nah, maka keyakinan ini tidak bisa batal karena adanya eh, semata syak. Ya. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad SAW rahimahullah taala sebagai tambahan contoh buat kita ya semakin memperkaya contoh dan semakin kita paham dengan kaidah ini nah sekali lagi kaidahnya al yakinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan tidak eh, keyakinan tidak batal karena dengan adanya syak dengan adanya keraguan ya oleh karena itu ini hukum sangat bagus sekali untuk kita pahami ya seperti pemimpin kita masih sholat ya masih sholat ada yang mengatakan dia kafir nah ada yang mengatakan itu kafir atau tidak ya dia kafir atau tidak ya ketika kita syak ragu ya maka kita tidak boleh menjatuhi hukuman karena dengan syak keraguan dengan kaidah al yakin la yazulu bisyak. Kita katakan dia muslim. Ya, kita katakan dia muslim. Al yakin la yazulu bisyak. Itu juga banyak hal ya, banyak hal. Banyak hal. Seseorang yang berada di atas manhaj yang hak juga kita dia bisa keluarkan seseorang itu hanya dengan apa? Keraguan. Al yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bahwa keyakinan itu tidak hilang hanya dengan sebab adanya syak keraguan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. dia contohkan adalah idza hasala syak binajasatil ma wal yakin annahu tahurun wa yatataharu bihi wala haraj apabila terjadi syak tentang najisnya air maka hukum yakinnya bahwa air tersebut suci dan bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci wala haraj dan tidak mengapa <clears throat> untuk masalah ini ikhwati fillah rahimanallah ya ada eh, sebuah asar ya yang saya akan bacakan di sini dari Yahya bin Sa'id bahwa anna Umar radhiyallahu an kharaja fi rukabin fihim Amr ibn al-As hatta waradu hawdan al عمر hal taridu الحوض as ترد faqala Umar la tukhbirna fa inna naridu ala as السباع وترد علينا وترد علينا <clears throat> Dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar radhiyallahu an pernah keluar bersafar bersama para sahabat ya. Di tengah-tengah mereka ada Amr bin As. Kemudian mereka mendatangi Haudan, mendatangi Haudan. Haud itu kolam ya, kolam tentunya berisi air. maka Amr berkata kepada yang memiliki kolam tersebut, "Ya sahib al-haud, hal taridu haud haud haudak as Wahai orang yang memiliki kolam, apakah binatang-binatang buas datang kemari ya mendatangi kolam Anda ini? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "La tukhbirna." Jangan habarkan kepada kami. Lihat, Umar langsung potong Umar berkata kepada sahibul lahut tadi, jangan habarkan kepada kami. Karena apa kata Umar? fa'inna naridu ala siba wa taridu alaina. Kita mendatangi as-siba ya binatang tentang buas dan begitu juga binatang buas eh, menghampiri kita. Kemudian ada kejadian yang lain. Faqad marra ma'a sahibin lahu suatu saat Umar bin Khattab berjalan bersama uh, sahabat yang lain fasaqata alaihi syai'un min mizab ya Umar bin Khattab maaf, e, di sini dikatakan ma'as sahibin lahu ini sahabatnya Umar ya fasaqata alaihi syai'un min mizab maka jatuhlah air dari talang ya talang faqala sahibuhu maka berkata sahibnya Ya al mizab ma'uka tahirun am najis. Ya. Orang yang memiliki talang ini ditanya, wahai sahibul mizab, airmu itu suci atau najis? Maka ketika melihat ini, Umar bin Khattab berkata, Ya sahiba al-mizab, la tuhbirna, La tuhbirna. Wahai orang yang memiliki talang, jangan habarkan kepada kami. Maksudnya jangan habarkan air itu najis atau tidak najisnya ya. Nah ini. <clears throat> Jadi hukum asal air itu adalah suci. Kemudian ketika kita ragu apakah air itu suci atau tidak, ya kita hukumi air tersebut adalah eh, suci. Yang ketiga, contoh yang ketiga di sini, man fi najasati thawbin, aslu at hatta ya'lam an Orang yang syak, orang yang ragu tentang najisnya sebuah pakaian. Ya, dia ragu. Ini pakaian najis atau tidak ya? Maka hukum asalnya pakaian tersebut adalah suci sampai dia tahu bahwa eh, dia adalah najis. <clears throat> Contoh yang ke Contoh yang keempat. Ya. Ini contoh-contoh semakin kita banyak contoh semakin bagus. لو كان عنده جلد شاه وشك هل هو جلد مذكى أم جلد ميتة فالغالب أنه جلد مذكى جلد مذكى جلد مذكى فيكون طاهرا ya kalau ada seseorang di dia memiliki jildun jildun eh, jildu syah ini kulit kambing ya dia ragu ini kulit ini dari kambing sembelihan atau kambing bangkai tentunya kalau sembelihan kan halal dimakan ya tidak kalau bangkai haram dimakan dan sebagian kita kan suka makan-makan kulitnya, ya dan kulit apalagi dimasak dengan masakan yang eh, enak ya nah, itu halal dimakan kalau kambingnya itu eh, dipotong baik mudakar nah dia kasusnya misalkan ah punya kulit itu ah ada di rumahnya kulit kambing kambing dia anak mau bikin masakan nih hmm. bikin apa namanya masakan kulit itu hari pikir pikir hmm. ya kalau sebagian orang bilang cecek ya ya krecek krecek ya, Hmm. nah dibikin krecek ya, hari ini bingung ini kulit kambing bangkai atau bukan ya? Iya. Nah itu. Bingungnya ini kan timbul karena apa? Aku. Cek keraguan. Nah, kita menentukan hukumnya apa nih? Mengarah kepada syak atau mengarah kepada yakin. Ya? Lihat. Maka kata Syekh, "Fal-ghalib, al-ghalib." Hmm. Ghalib sesuatu yang banyak, yang biasanya terjadi, yang biasanya ada. Anahu jildun muzakka. Bahwa kulit-kulit itu adalah kulit apa? Hasil binatang, hasil kambing yang disembelih maka kalau misalkan hasil binatang atau kambing yang disembelih, maka fayakunu tahiran. Hmm. Eh, tahir dan halal dimakan, dibuat cecek. Nah itu. Ya, karena eh, apalagi kita tahu binatang itu binatang tersebut jarang ya dibiarkan begitu sampai sampai jadi bangkai. Ya, seperti itu. Kecuali kalau yakin kalau misalkan ada kambing ya, kemudian ada orang naik motor atau naik mobil ditabrak itu kambing. Mm-hmm. Kambingnya mati. Dikuliti misalkan. Nah, itu haram. Kalau yakin oh ini kambing bangkai ini tadi tertabrak dan mati tadi. Oh, ini enggak boleh. Oh, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Mm-hmm. Hukumnya haram. Ya. Baik. <clears throat> Kemudian yang contoh yang kelima ya, kita ambil enam contoh saja ya di buku ini. Karena banyak. Sampai yang kelima. Lau syakka fil ardi inda iradati salati hiya najisatun am tahirah, fal aslu ataharah. Ya? Yeah. Jadi, kalau ada seseorang syak, dia mau sholat. Kata Syekh Taimin, mau sholat. Dia mau sholat, dia ragu ini. Ini tempat sholat saya ini, suci atau najis. -hmm. Ah. Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah tanah itu suci. Ya. Dan ini merupakan salah satu mumayyaza keutamaan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijadikan bumi ini suci. Ju'alat li al-ardu masjidan wa tahura kata Rasulullah SAW. Dijadikan untukku yang namanya tanah itu, bumi, hmm. itu bisa dijadikan tempat sujud dan suci. Hmm. Artinya ketika kita ana atau Ari atau siapun para pemirsa ya dan para pendengar datang sholat ya waktu sholat waktu sholat dan kita di safar di tempat yang jauh dari masjid hmm. ya kalau kita sholat di tempat itu yes. Iya, hmm. kita nggak usah ragu ini suci atau enggak ya yeah. karena hukum asalnya apa suci al yakin hukum yakin kita ambil dulu Kaidahnya al yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa hapus karena adanya syak keraguan. Iya. Ya. Hukum asalnya bahwa tanah itu suci. Ketika ada datang syak, ini suci atau tidak ya? Maka dihukumnya apa? Suci. Nah, Contoh terakhir dalam pertemuan kita kali ini Mm-mm. adalah إذا كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته ya. فلما عاد إليه شك هل زال تغيره أم لا فيقال الأصل بقاء النجاسة فلا يستعمله لأن اليقين لا يزول بالشك ini kebalikannya kalau ini hmm. ya kebalikannya tentang air ya apabila dia memiliki air yang najis dia yakin dia tahu ini air najis ya kemudian pertama dia kembali kemudian dia ragu ini nasi najis atau enggak ya hmm. Hmm. sudah hilang najisnya atau belum ya hmm. syak kan hmm. tapi yakinnya apa najis najis yakinnya najis maka Syekh berkata al-aslu baqa'un najasa fala yasta'miluhu. Hmm. Hukum asalnya tetap najis, dia tidak boleh menggunakannya. Hmm. Dengan dalil kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa merubah eh, tidak bisa diangkat tidak bisa dibatalkan karena adanya syak yang masih 50-50 setengah-setengah ya. ini ini bisa atau tidak ini najis atau tidak tapi yakinnya dia sejak awal mengatakan ini itu adalah apa najis wallahu alam bisawab ini saja ya para pendengar dan pemirsa TV Roja yang bisa saya sampaikan ya jadi kita terus mengasah ya kaidah al yakin la yazulu bisyak supaya kita Eh, semakin semakin kuat dalam kaedah-kaedah ini dan bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam permasalahan-permasalahan yang muncul, yang timbul, yang muncul karena apa? Karena syak. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi rahimahullahu taala, "Lau futiha bab asyak, lau futiha bab asyak uh, eh, ba'da al-fi'l, lakana fat, uh, fathan liwaswasin la nihayata lahu. Ya, seandainya dibuka pintu syak, pintu keraguan. Yani orang boleh ragu. Syak terus, ya. Maka kata beliau lakana fathan liwaswasin la nihayata lahu. Maka akan ini akan membuka pintu waswas -was yang tidak akan ada habisnya. Terus waswas, -was, terus waswas -was. dan tidak nikmat hidup ini. Oleh karena itu, e, maka berbahagialah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala dari kita semua yang e, mau menuntut ilmu yang dengannya kita mengetahui e, eh, kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa bersikap, yang dengannya kita bisa menilai, yang dengannya kita bisa beramal dengan yakin. Wallahu a'lam biswab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada al akhari barangkali ada pertanyaan yang berhubungan dengan masalah al-yakin la yazulu hmm. bisyak. Nah, Nah Ustaz Barakallahu Fikum Sangat manfaat sekali Ustaz Apa yang Ustaz sampaikan Di kesempatan pagi hari ini kepada kami semuanya Dan Ukhatul Islam Kini kami membuka sesi tanya jawab Bagi Anda yang bertanya silahkan Di 0218236543 Untuk menghubungi kami via telepon dan pesan singkat di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Sebelum kita buka melalui telepon, kami akan bacakan saat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Dari Bapak Farin Ustaz di Lampung. Iya. Yang bertanya Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada yang berkata bahwa kentut yang membatalkan wudhu adalah kentut yang bersuara dan berbau benarkah perkataan ini Ustaz? Hmm. Kemudian apakah disunahkan wudhu setiap mau sholat wajib meski wudhunya tadi belum batal? -hmm. Jazakallah khairan Ustaz. Apakah disunahkan wudhu setiap mau sholat wajib? -hmm. Barakallahu fiik. Nah. <clears throat> Ada dua pertanyaan dari Pak Parin. Hah? Parin di Lampung Ustaz. Parin. Iya. Pak Parin saya dengar Pak Farid tadi. Ya. <laughs> eh, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Farid ya. Mudah-mudahan Allah berkahi antum dan berkahi para pemirsa yang lainnya juga para pendengar yang lainnya dan berkahi kita semua tentunya. Amin ya robbal alamin. <clears throat> Untuk pertanyaan yang pertama tentang kentut yang membatalkan sholat, iya. itu kentut yang berbunyi atau yang berbau. Yeah. Apakah ini benar, yeah. atau salah? Yeah. Jawabannya salah. Yeah. Ya. <laughs> Jawabannya adalah nah. salah. Hmm. Karena ada kentut yang iya, kentut itu keluar, hmm. ya. Dia tahu dia itu keluar, hmm. tapi nggak berbunyi. Hmm. Dia iya. tidak bau. Iya. Dan banyaknya seperti itu. Iya. Hmm. Ya. Hmm. Banyak orang kentut bukan banyak seperti itu. Banyak hmm. orang kentut seperti itu. Iya. Kentut tapi nggak bau, tidak juga apa? tidak juga bersuara. bersuara. Iya. Ya. Hari pernah kan? Pernah, saat. Iya. <laughs> Dan itu ketika kita sendiri merasakan itu. Iya. Ya. Nah, apakah kentut seperti ini tidak batalkan wudhu, nggak batalkan sholat? Ini nggak benar. Oh iya, saat. Iya. Tetap batalkan sholat. Mm -hmm. Ya. Eh, saya punya kecurigaan orang tersebut salah memahami hadis ini. Iya, Ustaz. Bisa jadi. Ya. Mm -hmm Hadis ini tidak berbicara masalah uh, kentut yang berbau atau tidak berbau hmm. atau berbunyi atau tidak berbunyi yang membatalkan wudhu. Hmm. Hadis ini kita lihat ya seperti hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an yang tadi saya bacakan ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dia berkata, شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة disyakwakan, dikeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang dikhayalkan baginya padanya dalam solatnya dia mendapatkan sesuatu artinya apa dia ragu ragu kentut atau enggak nah hmm. gitu iya. ragu dia ini kentut apa enggak ya sama seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu an di mana kata Rasulullah SAW apabila salah satu di antara kalian mendapati sesuatu dalam perutnya, kemudian muskil bagi dia, dia bermasalah. Hmm. Akhraja minhu syai'un amla. Lihat. Iya. Hadisnya. Akhraja minhu syai'un amla. Apakah keluar darinya sesuatu atau tidak? Ragu. Iya, iya. Dengan syak ini, ragu. Dia kentut atau enggak? Ah, itu permasalahannya, bukan kentutnya bunyi atau tidak? Ya. Iya. Seperti Ari lagi iya. sholat enak-enak, sholat sunnah misalkan, iya. lagi sholat dua rakaat atau sholat malam, aduh perut saya bermasalah, saya ragu nih kentut atau enggak? Iya. Iya. Nah ketika dalam kondisi ragu seperti ini, keadaan yang ragu seperti ini, jawabannya ada. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jawab, Subhanallah. Rasul katakan, "Fala yakhrujanna minal masjid." Jangan keluar masjid. Artinya jangan batalkan itu salat. Dan batalkan salat sampai apa? Hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Hmm. Sehingga mendengar suara hmm. atau mendapatkan bau. Nah, ketika dia mendengar suara, ah, wah ini yang kentut nih iya kan biasanya khas suara kentut itu kan ya, atau men mencium bau hmm. hmm bau nih iya. ya kan iya, biasanya bau wangi ini baunya nggak wangi nggak iya. sedap nih hmm. karena nggak ada untuk bau wangi ya. ya yang wajar ya, wah bau nih kan gitu ehm, maka dia apa dia batal karena suara dan bau tadi, hmm. bau sedap atau bau tak sedap tadi, hmm. itu adalah yang menjadikan posisi syak menjadi yakin. Hmm. Mengangkat dari keraguan menjadi ke ya. keyakinan. Ketika adanya keyakinan, oh anak ini kentut. Hmm. Karena ada apa? Suara, oh saya mencium nih, kan gitu. Maka batal. Dia batal tuh salatnya. Ya. Hmm. ya. Berbeda dengan orang yang kentut. Ya. Yakin dia kentut. Iya. Tapi nggak bunyi, nggak juga apa? Nggak juga bau, tapi dia yakin. Aduh, saya kentut nih. Sudah iya. batal. Jangan uang nggak ada baunya. Uang nggak ada baunya, uang nggak ada suaranya, berarti nggak batal. Ini salah memahami hadis. Iya. Iya, Ini salah pemahaman terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ya, saya curiganya di situ nih orang yeah. salah memahami hadis. Hmm. Karena banyak orang salah memahami hadis yes. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, seperti misalkan hadis Nabi SAW itu berkata e, tentang sholat isya di akhir di tengah pertengahan malam kan? Mhm. Di pertengahan malam. Inilah waktunya kalau misalnya tidak memberatkan e, umatku. Yeah. Iya. Dalam kita ya, nggak sholat berjamaah, sholat isya di masjid sendiri. Sendiri <laughs> dengan pakai hadis ini. Yeah. Ini salah memahami hadis juga. Yes, iya, ini salah memahami hadis ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, mengenai apakah harus wudhu di setiap ah, kalau harus tidak mm kalau harus tidak tetapi memang sunnah tajdidul wudhu mm. memperbaharui iya, iya, wudhu ketika misalkan kita mau sholat kita perbaharui wudhu kita mm. dan itu disunahkan wallahu alam biswab nah Ustaz barakallahu fikum Wafik barakallah Terima kasih pada Ustaz dan demikianlah tadi Pak Parin di Lampung yang bertanya. Dengan, afwan dengan syarat belum batal ya? Baik Ustaz. Dengan syarat tadi belum batal. Hmm, ya. ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh uh, Pak Farin ya, ya yang di Lampung ya. Barakallahu fiik. Nah, fiik barakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz nah. dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya, Ustaz, ketika kita sedang sholat berjamaah bersama imam, hmm. kita terasa perut ingin buang angin. Hmm karena kita merasa sayang untuk membatalkan sholat kita tahan kentut tersebut apakah boleh Ustaz? Ya, nah, ya ya, ya, ya, ya. ya. Apakah boleh kita nahan buang angin? Ya. ya. Jawabannya adalah makro. Makro Ustaz ya. Makro hmm. ya. Eh, sholatnya sah tidak? Sholatnya sah. Ya. ya jadi itu singkatnya. Allah alam Ustaz. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya kami undang Anda yang ingin bertanya langsung melalui Telepon kami silahkan di 0218236543. Sebutkan nama, kemudian dari mana Anda, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Air Tiris, silakan. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah. Ya Ustaz, bagaimanakah hukumnya seorang wanita yang sedang berpuasa sunat Terus hmm. keluar darah Ustaz oh, Padahal baru dua minggu dia bersih nah, hmm. Bagaimanakah itu hukumnya Padahal hmm. itu jelas darah Apakah hmm. batal puasanya atau hmm. tidak hmm. Terus yang kedua Ustadz hmm. Apabila darah itu hanya keluar ketika buang air kecil Ustadz hmm Ah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang masalah darah ya, darah wanita. Dari ya, Ibu siapa tadi? Terima kasih Ibu. air Tiris, Ibu Nur air Tiris. Iya, mudah-mudahan Allah berkahi untuk Ibu ya dan terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya ya. Baik, eh, seorang wanita dia harus tahu memang tentang darah itu ya. Darah head. ya. Jadi begini, ketika seseorang wanita dia sudah memasuki masa eh, dewasa, dewasa. masa mens ya, ya. Dia harus tahu tuh. Pertama, iya, jenis darah. Jenis darah head itu beda dengan darah bukan head. Darah head itu kehitaman. Ya. Dia harus bisa membedakan. Ya. Kemudian juga dia harus tahu juga rutin kerutinannya ya apakah lima hari se eh, dalam sebulannya atau enam hari atau tujuh hari dan ada jadwal-jadwalnya yeah. seperti itu ya nah, itu nah ketika dia sudah tahu rutinnya dan bisa membedakan darah itu mudah ketika muncul atau keluar darah ya maka dia bisa lihat oh ini darah segar berarti bukan darah head. maka dia tetap sholat dan tetap berpuasa. Lanjutkan. Jadi ketika seorang wanita sudah tahu rutin seminggu dan sebulannya, hmm. kemudian setelah itu keluar lagi, ya. berarti ini darah istihadah. Hmm. Darah penyakit. Darah penyakit. Iya, dan tidak digubris kalau ini. Tetap dia berpuasa dan hmm. sholat. Allah alam nah, Jadi, eh, anak sarankan kepada para wanita untuk belajar eh, tentang fikih ini ya, karena hmm. sangat penting sekali. Hmm. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya di belakang Ibu Nur di air tiris silahkan kembali kami buka. Di 0218236543. Halo. Terputus Ustaz. Kita coba kembali silahkan. Di 0218236543. Halo. Belum tersambung Ustaz. Kita akan carikan dari beberapa pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Nah, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Ya, Halo, Ustaz. Eh, sambil menunggu tadi pertanyaan uh, Farid juga dari ya. Lampung ya. Hmm. Kenapa kenapa dihukumi makruh yang menahan kentut? Ya, karena hmm. men, eh, mengganggu sholat. Ah iya iya mengganggu sholat. Konsentrasi nggak busuk gitu ya. Oleh karena itu Rasul pernah berkata, <laughs> ya, eh, la sholat bi hadratit ta'am wa la huwa yudafiul akhbathan. Hmm itu ya. Tidak ada solat bagi orang yang Sedia eh, dihidangkan dengan makanan hmm. dan yang menahan eh, buang angin, eh buang air, air besar atau hmm. buang mm-hmm. kecil juga, hmm. kan gitu. Iya iya Ya. ya, Nah, itu. Jadi ketika antum disuguhi makanan, hmm. ya kan disunahkan makan dulu, hmm. ya. Apabila di, dihidangkan makan makanan asya, hmm. jangan sholat isya kata mm-hmm. Rasulullah hmm. SAW. Ya. Artinya apa? Ketika kita pas mau sholat pas waktu makan pas di siapkan makan kita hmm. makan dulu hmm. baru setelah itu sholat yeah. walaupun terlambat yeah. karena ini adalah ada uzur nah. uzur hmm. tapi ingat jangan disengaja disengaja dan diseringkan nah. kalau sering begitu wah ini ya wah. bukan uzur lagi kan iya yeah, iya seperti itu nah okay. kami buka kembali silakan di 0218236543 halo belum tersambung Ustaz, kami akan bacakan saja dari pesan singkat Ustaz. Ada gangguan kali? Iya, bisa jadi Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya ketika kita sedang sholat mengalami perut yang mules seperti ingin buang air besar, hmm. bagaimana sikap kita Ustaz? Iya, sikap <laughs> kita boleh kita batalkan. Boleh saja yang membatalkan saja. Boleh kita batalkan. Hmm. Tadi hadis yang saya sebutkan tadi kan hmm. dan pertanyaan sama dengan uh, yang tadi ya. Uh, siapa? Farid ya, ya. dari Lampung itu. Hmm. Jadi kita kalau mulas, hmm. ya kan? Kan itu mengganggu sholat, tidak sholat Walaupun belum kentut atau apa tetap iya, boleh misalnya. Iya, oh. Iya, karena Uh, eh, adalah sesuatu yang sangat agung hubungan hmm. kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mesti khusyuk mm -hmm. ya. Mm -hmm. Ketika kita menahan sesuatu jadi uh, kekhusyukannya hilang di situ mm -hmm. kan. Mm -hmm. Oleh karena itu uh, kita batal uh, ke, ke, ke, ke, kamar, ke kamar kecil mm -hmm. untuk menunaikan hajat kita. Mm -hmm. Baru setelah itu tidak datang lagi sholat Jadi ya, seperti itu nah Berikutnya khawatir Islam kami berikan kembali kesempatan lima menit ke depan sebelum kita akhiri saja. ya. Iya betul. Kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di iya, Madura Ya, Iya Ya. Kami akan bacakan Ustadz kalau seorang suami meninggalkan istri tuanya hmm. karena ingin membalaskan dendam istri mudanya, tetapi suami memberinya nafkah pada istri yang tua yang tua tadi mm -hmm. tapi tak tidak memberikan nafkah batin bahkan tidak pernah tidur di rumah di istri yang tua mm -hmm. apa ini juga termasuk kezaliman Ustaz Syukran mm -hmm. uh, bertanya men menceraikan belum belum Ustaz jadi masih mm -hmm. jadi istri istri istri pertama, hmm. istri kedua ini masih ada hubungan suami istri. Iya, iya. Karena ingin membalaskan dendam istri <laughs> yang muda hmm. pada istri pertama, hmm. ditinggalkan istri pertama, hmm. tapi tetap dinafkahi kecuali nafkah batin iya, dan iya, tidak pernah iya, tidur iya. di rumah gitu. Apakah gitu. jelas kedoliman atau iya, enggak? Iya, Iya, itu sih orang orang awam juga bisa ngelihat. ya. Gitu. Iya. Secara zahir dari kelihatan bahwa itu jenis kedoliman. Iya dan haram itu perbuatan haram ya hmm. jadi seorang lelaki hmm. yang punya dua istri hmm. atau lebih ya hendaknya dia berlaku adil nah Ustaz ya dari nafkahnya dari juga jatah. mabitnya hmm. jatah nginepnya kemudian perlakuannya juga ya, ya. kalau misalkan tidak kuat ceraikan salah satunya iya Jangan digantung saja. Jangan digantung. Hmm. Ya. Nanti dia bisa nikah lagi sama yang lain. Betul. Kan seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Dan e, kalau digantung seperti itu, ini merupakan tindakan kezaliman. Hmm, hmm. Dan seorang laki-laki yang punya istri dua, hmm. ya, Ya dia tidak boleh memihak kepada salah iya, satunya. Betul sekali sudah. Memihak kepada istri kedua iya. atau kepada istri pertama kan dua-duanya sama. Istri ya statusnya semuanya. Tapi saya istri. Hmm. Justru diselesaikan, didamaikan. Ya kan? Didamaikan, diislah ya antara yang pertama dan antara yang kedua. Hmm. Yang namanya cemburu misalkan dari istri pertama, istri kedua sesuatu yang sangat wajar. Ya. Dan nggak boleh ditekan kecemburuan ini. Hmm. Ya karena ada sebagian orang ya menekan kecemburuan, nggak boleh ya istri cemburu. Hmm. kok ini lebih dari Nabi ini, iya, iya. lebih juga dari para sahabat, nggak benar kan iya. gitu, iya. ya. Dan juga perlu diperhatikan ya bahwa <clears throat> eh, pernikahan itu sesuatu yang sangat eh, sakral, ya, yang sangat agung. Ketika seseorang memilih eh, menikah lagi, dia harus juga bertanggung jawab pada semuanya. Hmm. Ya itu yang diperhatikan. Allah alam soal. Nah, Ustaz, nampaknya kita sudah hmm. cukup hmm. waktunya. Nah, kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Mohon memberikan hitam pada Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ah, Ari terima kasih banyak ya, ya atas ya. Uh, keluangan waktu antum untuk menemani kita semua, menemani para pemirsa dan pendengar dari Roja. Uh, para pemirsa uh, eh, TV Roja dan para pendengar Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah membacakan kaidah yang sangat besar yang Imam Nawawi katakan bahwa ini merupakan kaidah azimah. Kaidah yang sangat besar, yang sangat agung, ya. Dan kaidahnya adalah berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak hilang karena dengan adanya syak keraguan, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami kaidah ini dan insyaallah taala saya akan lanjutkan pembacaan contoh-contoh dari kaidah ini supaya kita semakin tahu eh, penerapan dari kaidah yang besar ini dan semakin paham ya kaidah tersebut dan semakin kuat kita di atas ilmu ya dan semakin bisa menggunakan kaidah ini. Kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan itu tidak akan hilang karena adanya muncul syak keraguan ya Allah a'lam Ini yang bisa saya sampaikan. Hmm. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan pahalanya hmm. kepada kita semua. kepada para pendengar, kepada para pemirsa semuanya dan mudah-mudahan Allah juga hmm.